kepada Allah Hati kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian tazkiyatun nufus merupakan sebuah kajian yang sangat penting bagi setiap muslim karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau berdoa kepada Allah dengan doanya Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها يا الله Aku berlindung kepada engkau dari sifat lemah dan sifat malas. Wal haram wal jubni. Yaitu pikun dan sifat pengecut serta kikir. Dan aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Ya Allah datangkan untuk nafsuku, untuk jiwaku ketakwaannya. Dan sucikanlah. Dan engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa Engkau adalah zat yang paling baik yang mensucikan nafsu. Engkau adalah penguasanya, engkau adalah walinya. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari hati yang tidak khusyuk, yaitu hadiah dari hati yang lalai, dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat, serta berlindung kepada engkau dari doa yang tidak dikabulkan. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu mencoba dan berusaha untuk membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang menempel dan melekat di dalam hatinya sehingga menghalangi dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang-orang yang selalu berusaha untuk membersihkan jiwanya sehingga jiwa yang bersih selalu ingat kepada Allah. Jiwa yang bersih jiwa yang bening, hati yang bening akan senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang selalu mengotori jiwanya. Mensucikan jiwanya dari sifat sombong mensucikan jiwanya dari sikap angkuh, membersihkan jiwanya dari noda-noda kesyirikan yang menempel dalam hatinya, baik kesyirikan yang besar maupun sedikit kecil, di mana noda-noda itu akan menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu membersihkan jiwanya, selalu menghiasi jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Rabbul Alamin seperti yang sudah kita bahas di antaranya dengan berdoa kepada Allah dengan berzikir dan membaca Quran selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal kepada Allah kemudian dia menegakkan malamnya kemudian dia bersabar bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan Allah bersabar ketika dia mendapatkan musibah maka ini semua merupakan perkara-perkara yang menghiasi jiwa seseorang. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Oleh karena itu, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, mari kita berupaya bersama-sama kami menyerukan kepada diri kami dan kepada saudara semuanya. Kita berlomba-lomba menuju kepada ampunan Allah. Kita berlomba-lomba menuju kepada ridha Allah. Karena orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, dialah orang yang beruntung. Dan tidak ada satupun di antara kita untuk tidak menjadi orang yang beruntung. Tidak mau di antara kita untuk menjadi orang yang merugi. Maka orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa menjaga jiwanya, orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Sebagaimana firman Allah, "Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha." Di antara perkara-perkara yang bisa membersihkan jiwa kita, di antara perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati kita, menu yang harus kita makan, menu yang harus dikonsumsi oleh hati kita adalah al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang tidak cinta kepada Allah sementara dia Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi semua permintaannya. Sebagaimana penulis mengatakan, "Famatalibuka bal matalibul khalqi kullihim jami'an ladaihi" bahwa apa yang kalian yang kau inginkan bahkan keinginan semua makhluk itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ajwadul ajwadin وأكرم الأكرمين أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan zat yang paling dermawan di antara ada orang dermawan dan zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hambanya sebelum dia meminta kepada Allah memberi lebih dari apa yang diharapkan oleh hamba tersebut. Yashkurul qalil minal amali wa yanmi dan Allah Subhanahu wa taala membalas yang sedikit ya, dari amal-amal dan menumbuhkannya. Artinya di sini meskipun seorang hamba tersebut dia melakukan amalan yang kecil dan sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat ganda. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kalau orang tersebut ingin melakukan kebaikan dan dia tidak melakukannya, Allah mencatatnya sebagai kesempurnaan yang kebaikan yang sempurna. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan suatu kebaikan, namun keinginan tersebut belum terlaksana, belum terrealisasi, belum dia menjalankannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai kebaikan yang sempurna di sisinya. Di sisinya. Subhanallah, ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah ajwadul ajwadin wa akramul akramin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha dermawan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Dia menetapkan dan menulis untuk hambanya kebaikan yang sempurna meskipun keinginan untuk melakukan kebaikan belum bisa dilaksanakan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allahu Asyur hasanatin ila sab'in adifin ila ad'afin kasirah Dan apabila hamba tersebut menjalankan amal dari keinginan yang dia lakukan, yang diinginkan untuk melakukannya, kemudian dia diwujudkan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai kebaikan sepuluh kebaikan sampai menjadi tujuh ratus kebaikan sampai berlipat ganda sampai tidak hingga. Ini menunjukkan ikhwan titim, saudaraku yang kucintai karena Allah, ah, bukan bukan karena yang lain kecuali atas kemurahan Allah. Allah yashkurul qalil minal amali wa yanmih Allah membalas amal yang kecil, yang sedikit. Bahkan Allah menumbuhkan amalan-amalan itu. Subhanallah. Wa yaghfirul katsira minaz zalal wa yamhuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang sangat banyak dan menghapus dosa semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروه فاستغفروني أغفر لكم Wahai hamba-hambaku, engkau kalian semuanya ini melakukan kesalahan, berbuat dosa siang dan malam. Sementara aku ini zat yang maha mengampun, maka mintalah kalian ampunan kepada aku pasti aku akan mengampuni kalian. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam sebuah hadis kursi, Ya bena Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقربها مغفرة رواه الترمذي wahai hamba-hambaku seandainya engkau datang wahai anak Adam seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi perhatikan para jemaah perhatikan ikhwan perhatikan saudaraku yang kucintai karena Allah seandainya engkau datang membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan, dengan hati yang penuh dengan tauhid dengan hati yang penuh mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang sepenuh bumi pula Allah ganti dengan ampunan yang semisalnya. Ini menunjukkan kemurahan Allah, menunjukkan kebaikan Allah kepada kita. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan kebaikan-kebaikannya kita dibiarkan dengan perbuatan dosa kita. Kemudian Allah mengampuni, kita berbuat dosa lagi, kita Allah mengampuni. Maka tahu dirilah kita, wahai saudaraku, bahwa Rob kita maha pengampun, bahwa Rob kita maha pengasih dan penyayang. Maka tahu dirilah kita, hendaklah kita menunjukkan kepadanya, menyembahkan kepadanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Minta kepada Allah semua yang di langit dan yang di bumi dan semuanya itu tidak membuat Allah menyibuk-sibuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan semuanya itu. Sebagaimana juga terdapat dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awalakum وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألة فلا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya dari awal manusia dari Adam sampai manusia terakhir, sampai nanti hari kiamat, baik itu manusia dan jin, Semuanya berkumpul di satu tempat dan meminta masing-masing orang apa yang diinginkannya. Maka akan aku berikan masing-masing apa yang diinginkan. Itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi kata Allah. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air laut. Kemudian diangkatlah jarum tersebut. Tetesan air dari jarum itulah perbandingannya dengan air yang ada di lautan yang sangat luas. Subhanallah jadi apa perbandingan dunia yang sedang kita genggam di tangan kita ini? Maka tidak ada artinya sehingga kalau kita harus mencari harta dunia dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah, dengan riba, dengan mencuri, dengan korupsi, dengan menipu, dengan mencuri timbangan, curang, dan seterusnya, makan harta orang dengan tidak hak, dengan cara yang batil. Sementara kalau seandainya dunia dan seisinya semuanya itu tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di sisi Allah Rabbul Alamin. Maka apa yang kita tunggu? Apakah kita akan menunggu ketika kita menghadap Allah Rabbul Alamin? Sebagaimana Allah berfirman, Ya ibadi innama hiya a'malukum أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد ذلك فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا yalumanna illa nafsah rawahu muslim wahai hamba-hambaku itulah amal-amal amal-amalmu yang aku hitung untukmu dan kemudian aku akan balas untukmu barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah dan barang siapa yang tidak mendapatkan yang demikian itu yaitu mendapatkan sebaliknya maka janganlah dia mencela kecuali mencelalah kepada dirinya apakah kita akan mencela kepada diri kita apakah kita akan mengatakan seperti orang-orang kafir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba berkatalah orang-orang kafir ketika dia melihat balasan dari apa yang dilakukan ketika dia hidup di dunia. Seandainya aku dulu menjadi tanah, maka semuanya adalah terlambat. Sebelum kita terlambat, mari kita bersama-sama untuk senantiasa memperhatikan perintah Allah. Mana itu syirik, mana itu yang menyekutukan Allah. Segera kita bertobat, segera kita minta ampun kembali kepada Allah kita lepaskan dan kita buang jauh-jauh kesyirikan dan kita gapai tali yang kuat yaitu at-tauhid. Kita raih dengan segera yaitu tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang erat-erat al-urwa al-wusqa yaitu tali yang kokoh kalimat tauhid la ilaha illallah. Buanglah ketergantungan-ketergantungan kepada selain Allah Segeralah dan bersegeralah. Jangan menunggu dan menunggu. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. kalian menuju kepada ampunan Allah, ampunan Rabb kalian, ampunan Tuhanmu dan surga Tuhanmu seluas langit dan bumi. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Lepaskan kesyirikan, raih tauhid, tinggalkan maksiat, masuklah ke pintu-pintu ketaatan. Maka akan bersihlah jiwa kita, akan tenanglah jiwa kita, akan bahagia kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, kita akan menghadapi dengan tersenyum. Apapun yang kita hadapi, kita akan menghadapi dengan kacamata yaitu ar-raja, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak sendirian, maka kita selalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata 'ainin. Wahai yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, aku istighatsah, memohon kepada Engkau dengan sebenarnya permohonan. Maka perbaiki semua urusanku dan jangan engkau serahkan kepada diriku urusanku ini meskipun hanya sekejap mata. Ini menunjukkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka orang-orang seperti itu tidak akan mudah digoda oleh syaitan. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka syaitan akan lari darinya. Karena syaitan hanya menggoda orang-orang yang hatinya lalai dan dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون Apabila engkau membaca Quran hendaklah membaca ta'awud, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan juga tidak bisa menguasai, tidak akan bisa menggoda orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, fiddin rahimani wa rahimakumullah. لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح بإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء maka Allah Subhanahu wa taala menerima doa hambanya dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuat dia sibuk pendengaran dari pendengaran dan tidaklah membuat dia sibuk dengan banyaknya permohonan dan Allah Subhanahu wa taala tidak bosan dengan orang-orang yang minta dengan cara merengek-rengek. Berbeda dengan kita. Kalau kita ada orang minta terlalu sering, maka kita akan marah. Demikian juga kalau kita melihat orang tersebut ya selalu minta kepada orang lain, maka orang akan bosan. Ya. Berbeda dengan Allah kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepada kita. Man lam yas'alillah alaih. Kalau orang itu tidak minta kepada Allah, Allah akan marah. Maka kita merengek kepada Allah. Wala yatabarram bi ilhahil mulihin. Allah tidak bosan dengan rengekan kita. Kita merengek, kita mengeluh. Ashku basri wa husni ilallah. Aku mengeluh tentang persoalanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fasta'in billah. Kalau kau minta mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbu an yas'ala wa yaghdab idza lam yus'al. Wa yuhibbu an yus'ala wa yaghdab idza lam yus'al bahwa Allah senang kalau ada orang selalu minta kepadanya dan Allah marah apabila tidak mau minta kepadanya wa yastahyi min abdi haitsu la yastahyi al abdu minhu dan Allah malu kepada hambanya di mana hambanya tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala jadi Allah malu dan ini merupakan sifat Allah Allah malu kepada seorang, kepada hambanya kalau dia minta kepada Allah tidak memberikannya. Wa yasturu haitsu la yasturu nafsahu dan Allah akan menutupi ya, hamba tersebut menutupi aib-aibnya di mana terkadang hamba tersebut tidak mau menutupi aibnya sendiri maka kalau orang menutupi aib orang lain maka Allah akan menutupi aibnya tersebut man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah barang siapa yang senang menutupi kejelekan-kejelekan saudaranya orang Islam maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kejelekan-kejelekannya di dunia maupun akhirat. Wa yarhamuhu haitsu la yarhamu nafsah. Dan Allah sayang kepada hamba tersebut di mana terkadang hamba itu tidak menyayangi dirinya. Wa da'ahu bi ni'amihi wa ihsanihi ila karamatihi wa ridwanihi fa'aba. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak hamba, mengajak kita kepada apa? Kepada nikmat-nikmat Allah. Kepada apa? Kepada kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan. Kepada apa? Kepada kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan. Dan kepada ridho-ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aba. Namun kita selalu tidak mau. Umat Muhammad ini semuanya Allah akan memasukkan ke dalam surga kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Faqala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Orang yang taat aku masuk surga dan orang yang bermaksiat kepadaku maka berarti dia tidak mau masuk surga. Banyak banyak sekali seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kepada kenikmatan. Di antaranya Allah menyeru agar kita bersyukur. Di antaranya Allah menyeru agar kita selalu ingat dan berzikir kepadanya. Ta'arraf fil raha, ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Ingatlah engkau kepada Allah ketika dalam keadaan senang maka Allah akan ingat kepadamu ketika kamu dalam keadaan susah. Kalau kita lagi berlimpah dengan harta, jangan lupa ingat kepada Allah. Kalau memang sudah waktunya naik haji, jangan ditahan-tahan dan jangan ditunda-tunda, bersegeralah. Kalau memang sudah wajibnya dikeluarkan zakatnya, jangan diikat, tidak akan ada manfaatnya. Keluarkan karena itu bukan harta kita. Itu hak mereka. Itulah hak fakir miskin. Maukah nanti akan menjadi pemanas-pemanas bagi punggung kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah sediakan, kepada kebaikan-kebaikan, kepada kemuliaan-kemuliaan, kepada ridhonya, namun subhanallah ya, annan nafs la amarun bisu. Jiwa ini senantiasa selalu menggoda untuk melakukan kejahatan-kejahatan di mana kejahatan tersebut dikomandani oleh musuh kita yang sangat nyata yaitu iblis. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Maka jadikan syaitan tersebut musuh. Jangan dijadikan teman. Dan dia sesungguhnya mengajak kelompoknya. Untuk apa? Untuk menjadi temannya nanti di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita akan mengatakan, kenapa saya tidak begitu? Kenapa dulu saya tidak begini? Seandainya aku kembali ke dunia, seandainya aku bisa begini. Semuanya adalah terlambat. Maka manfaatkan kepada saudara yang mendengarkan yang sampai suara ini kepadanya. Maka seruan ini untuk kita semua, mari kita sambut ajakan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kepada kenikmatan yang sangat agung mengajak kepada kenikmatan yang abadi, mengajak kepada keindahan-keindahan surga dengan bidadari, dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, maka sambutlah dan sambutlah. Bersihkan jiwa kita untuk menyambutnya. Karena jiwa yang bersihlah yang disuruh masuk ke surga Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati Wahai jiwa yang tenang Wahai jiwa yang tentram Wahai jiwa yang damai Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan diridhoi dalam keadaan ridho dan diridhoi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku para jemaah yang dimuliakan Allah pendengar roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala semampang nyawa berada di badan kita selagi Allah memberikan segar ingatan kita selagi tangan kita masih bisa bergerak, mata kita masih bisa membedakan warna hijau dan warna merah, selagi mulut kita bisa merasakan asin dan manis, selagi telinga kita bisa membedakan bunyi ro dan bo, selagi kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala maka bersyukurlah kepada Allah Jadikan semuanya itu sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti sesuatu apapun. Dan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran penglihatan, akal, agar kalian bersyukur. Agar mensyukur nikmat-nikmat tersebut. Pendengaran, penglihatan, dan akal merupakan sarana untuk memahami seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita bisa mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah yang sangat indah dengan telinga dan pendengaran kita? Bukankah kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil? Ketika mata kita, pandangan kita tertuju kepada ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah akal kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan kemudian bisa membedakan yang hak dan yang batil. Maka semampang semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan prima, dalam keadaan maksimal, maka kita raih semuanya dan kita menit kita atur semuanya dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Karena kalau orang itu dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka akan dimudahkan untuk memahami apa kehendak Allah Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan akan dimudahkan memahami agama ini. Akan dimudahkan memahami apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Sehingga meskipun dia beribadah yang ukurannya sedikit, yang ukurannya kecil, karena itu muwafaq sesuai dengan kehendak Allah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, maka sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi yashkuru al-qalil minal amali wa yanmihi Allah subhanahu wa ta'ala membalas amalan yang kecil dan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan amalan yang kecil itu Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan perhatikan amalmu meskipun itu sedikit itu lebih baik daripada yang banyak sedikit yang sedikit yang mana sedikit yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu jauh lebih banyak, eh, lebih baik daripada yang banyak, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Asar ini dinukil oleh Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid Al-Halabi dalam ilmu usulul bidah. Ikhwan fi din, rahimani wa rahmakumullah. قال المؤلف فأرسل رسوله في طلبه وبعث إليه ما هم أحده ثم نزل إليه سبحانه بنفسه وقال من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meraih yaitu nikmat-nikmat Allah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengutus bersama Rasul tersebut dengan janji-janji Allah. Lalu Allah SWT turun ke langit dunia ini dan mengatakan, Barang siapa yang minta kepadaku, aku berikan. Barang siapa yang mohon ampunan padaku, aku ampunan, aku ampuni dia. Maka kepada jemaah, jangan berkecil hati kepada saudara-saudara saya beriman Meskipun kita sudah berbuat dosa sepenuh gunung, sepenuh bumi, jangan berkecil hati. Ampunan Allah Maha Luas. Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang yang bertobat. Bahkan senangnya Allah kepada orang yang bertobat melebihi cintanya Allah, senangnya orang yang kehilangan tunggangannya beserta pembekalannya di tanah pasir, tanah pasir, padang pasir yang tandus. Dia mencari ke sana kemari dan dia putus asa. Seakan tidak ada harapan hidup baginya. Lalu dia tertidur di di bawah pohon dan tiba-tiba tunggangannya beserta perbekalannya mematok pohon tersebut. Terbangunlah dia dan mendapatkan tunggangan serta perbekalannya utuh tidak kurang sedikit dari apa yang ada. Dan dengan gembiranya dia mengatakan, Ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Begitu perkataan orang yang sangat bahagia sehingga lupa mengatakan, Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Karena gembiranya dia mendapatkan barang yang, kehil yang dia hilang darinya, kemudian tiba-tiba berada di depannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang dan lebih gembira kepada orang yang bertobat dibandingkan dengan orang tersebut. Subhanallah, ini menunjukkan kebaikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, wa kaifa la tuhibbu al-qulubu man la ya'ti bil hasanat illa huwa. Kalau seperti itu, bagaimana mungkin hati ini tidak terpenuhi dengan rasa cinta? kepada orang yang tidak bisa memberikan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kepada zat yang tidak bisa memberikan kebaikan kecuali Allah. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah? Bagaimana mungkin hati ini kosong dari dari cinta kepada Allah sementara kita akui bahwa semuanya kebaikan-kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang congkak, orang yang angkuh, yang mengatakan bahwa semua ini dari tanganku, bahwa semua ini dari hasil usahaku, bahwa semuanya ini kalau bukan aku, kalau bukan aku, kalau bukan aku. Waliyahudzubillah. Maka jauhkan dari sikap yang seperti itu. Semuanya tidak lepas adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa la tuhibbul qulubu man la ya'ti bil hasanat إلا هو ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف ويكشف الكربات ويغيث اللحفات وينيل وينيل الطلبات سواه Bagaimana mungkin hati ini kosong dari cinta kepada Allah Sementara Allah lah yang mendatangkan kebaikan Yang mengabulkan doa kita Yang menghapus kesalahan kita yang menutup aurat kita, menutup aib-aib kita. Dan Allah lah yang memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita alami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan bagi orang-orang yang meminta pertolongan. Dan memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Oleh karena itu, fahuwa ahakku mantukir وحق من سكر وحق من عبد وحق من حمد وأنصر من ابتغى وأرأف من, من ملك maka dialah Allah yang lebih berhak untuk diingat Fadkuruni adkurkum Ingatlah kalian kepada aku, aku pasti ingat kepada kalian. Kata Allah. Ta'araf ila Allah bil Ingatlah kepada Allah ketika senang ya'rifka fi syiddah. Allah ingat padamu ketika sedih. Wa haqqu man dan Allah lah yang lebih berhak untuk kita mensyukurinya. Tazkuruni atkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku kata Allah, maka aku ingat pada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur, jangan ingkar. Allah lebih berhak untuk disembah. Allah lebih berhak untuk disembah, jangan nimbah kepada yang lainnya. sebagaimana ketika Allah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Muad bin Jabal ya Muad atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah Allah wa rasuluhu فقلت الله haqqullah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul وحق 'ala Allah an la يعذب man la yushriku bihi shay'a Wahai Mu'ad, kata Nabi ketika berada di atas keledai, berboncengan dengan seorang sahabi, Mu'ad bin Jabal, radhiyallahu taalaan. Apakah kau tahu, wahai Mu'ad, apa yang menjadi hak Allah kepada para hambanya? Dan apakah kau tahu apa yang menjadi hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan santun seorang murid menjawab kepada seorang guru, ini merupakan adab, merupakan etika bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang murid kepada gurunya apa jawabannya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah, hak Allah kepada hambanya adalah agar hamba tersebut hanya menyembah kepada Allah saja. Karena Allah memang yang lebih berhak untuk disembah dan tidak menyembah kepada yang lainnya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hamba adalah Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Allah lebih berhak untuk dipuji. Dan ketika kita memuji Allah, Allah memuji kita. Bukankah sudah sampai kepada kita bagaimana tentang suratul Fatihah? Ya, ketika seseorang membaca suratul Fatihah, bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala maka Allah menjawab seakan-akan kita berdialog kepada Allah ya Allah mengatakan dalam hadis-hadis kursi qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi aku membagi as-salat suratul Fatihah antara aku dengan hambaku itu dengan dua bagian dan bagi hambaku apa yang dia minta ketika dia mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin ketika memuji bahwa segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam apa jawaban Allah hamadani abdi Allah dengan bangga Allah menjawab bahwa telah hambaku telah memuji aku maka perbanyaklah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang menolong orang-orang yang berbuat dosa. Allah yang paling lembut di antara penguasa yang ada dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dari bawah dari siapa yang diminta. Wa man Allah lah yang paling luas rezekinya dari orang-orang yang memberi. Warham man Allah merahmati Allah Allah berikan kasih sayang kepada orang-orang yang minta kasih sayang. Wa akram man kusid dan Allah yang memuliakan lebih mulia ya, dari orang-orang yang dituju dan Allah memuliakan orang-orang yang mau menuju kepadanya. Ikhwan fiti rahimani wa rahmakumullah. Maka dengan kita memahami itu tidak ada jalan lain kecuali kita cinta kepada Allah Wa mahabbatullah azza wa jal حياة hayatul Cinta kepada Allah merupakan kehidupan bagi hati. Wa ghizaul arwah merupakan makanan bagi ruh. Wa laisa lil ولا نعيم ولا na'imun ولا fatahun إلا hayatun illa biha dan tidak ada bagi hati kelezatan apa saja dan juga kenikmatan apa saja dan juga keberuntungan serta kehidupan apa saja kecuali dengan cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kalau kita cinta kepada Allah, ya, apa? Maka kita haruslah memberikan persembahan kepada Allah yaitu melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi sekuat tenaga kita menjauhi sekuat tenaga kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah larang ini menunjukkan cinta kepada Allah. Sebab kalau orang cinta sebagaimana penyair mengatakan wa kun li rabbika dha hubbin litakhdimahu innal muhibbina lil ahbabi khuddamu. Jadilah engkau bagi Tuhanmu, bagi Rabbmu yang mencintai, yaitu kecintaan kepadanya untuk engkau memberikan khidmah kepada Allah. Karena orang yang mencintai itu selalu siap siaga menjadi pelayan bagi yang dicintai. Subhanallah. Namun jangan sampai kita terkecoh menjadi orang-orang yang tertipu sebagaimana penyair mengatakan ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadza la umri fil qiyas syani'u engkau bermaksiat kepada Allah sementara kamu mengatakan engkau mengatakan engkau beranggapan engkau mencintai Allah Padahal engkau berbuat maksiat. Sungguh hal ini adalah suatu kejelekan. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu kepada Allah itu benar, maka engkau akan mentaati Allah. Karena sesungguhnya orang yang cinta, maka dia kepada orang yang dicintai akan taat kepadanya. Coba kalau seseorang mencintai istrinya, apapun yang diinginkan oleh istrinya dia berikan. Ketika dia mencintai anak-anaknya, apa yang menjadi kebutuhan mereka dia sediakan. Dia berupaya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang dicintai. Karena apa? Karena memang itu merupakan bentuk bentuk perwujudan, bentuk bukti bahwa orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa idza al qalbu kana alamuhu a'zam min alamil ain. idza faqadat nuraha perhatikan pendengar roja apabila hati kehilangan rasa cinta apabila hati sepi dari cinta kepada Allah maka hati akan merasakan sakit yang sangat parah lebih sakit dibandingkan sakitnya mata ketika kehilangan pandangan. Dan hati yang kehilangan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih sakit dibandingkan al-udhun idza faqadat sam'aha. Lebih sakit dibandingkan telinga yang kehilangan pendengarannya. Bal fasadul qalbi idza khala min mahabbat min محبة فاتره wa barihi wa ilahi من فساد a'zam min fasadil badan الروح، khala min ruh bahkan kerusakan hati jauh lebih parah apabila dia kehilangan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa kehilangan rasa cinta kepada al-haq yaitu Allah itu lebih parah dibandingkan dengan rusaknya badan ketika lepas dari jasadnya, dari rohnya. Wahadal amru la yasduk bihi illa man fihi hayah. Dan perkara ini tidak akan bisa benar. ya Tidak akan membenarkan kecuali orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kehidupan. Ya. Wama lijarhi bimayitin ilamu. Dan bagi orang yang sudah mati, ya rasa luka itu ya tidak terasa tidak terasa sakit. Coba orang yang sudah mati dibacok bagaimanapun tidak akan terasa. Demikian pula kalau sudah hati mati, sudah hati mengeras seperti batu, tidak akan merasakan sakitnya. Sehingga ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, dia bangga. Dia tidak merasa sedih melakukan kesalahan. Dia tidak merasa berdosa ketika dia menyakiti orang lain. Dia tidak merasa berdosa ketika sudah meng menghamili anak orang. Dan dia tidak merasa bersalah ketika orang lain kesakitan. Bahkan dia tertawa-tawa. Dia merasa senang menari-nari di atas penderitaan orang lain waliyazubillah karena apa? Karena sudah mati. Wa ma lijarhin bimayitin ilam. Maka hati yang sudah mati dia akan merasakan itu. Orang yang mati tidak akan merasakan lukanya, sakit dari luka badannya. Ikhwan fiddi rahimani wa rahmakumullah. Di antara wanita salaf berikan wasiat kepada anaknya dengan mengatakan ta'awwadu hubballah wa ta'atahu fa innal muttaqin ulifu bit ta'ah fastawhashat jiwa jawarihuhum min ghairiha. Kalian biasakan diri kalian cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Karena orang yang bertakwa ya, akan selalu taat kepada Allah dan jiwanya yaitu jawarih yaitu anggota badannya akan selalu kesepian ketika dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika tangannya biasa bersedekah lalu tidak bersedekah merasa kesepian tangannya. Ketika kakinya bergerak ke masjid kemudian tidak melangkahkan kaki ke masjid, merasa kesepian dan begitu seterusnya. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Fa in lahum al-mal'un bimaksiatin marratil maksiatu bihim muhtasimatan fahum laha mungkirun. Maka ketika orang-orang yang terlaknat itu memberikan dan menyiapkan, memaparkan kepadanya, menawarkan kepadanya, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat, maka perbuatan maksiat itu akan lari dengan rasa malu kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Sementara orang taat kepada Allah, ketika ada kemaksiatan mereka selalu mengingkarinya. Perhatikan, misalkan ada seorang wanita yang memakai jilbab, menutup auratnya dengan baik sebagaimana syariat menentukannya, maka tidak ada orang yang akan usil kepadanya. Berbeda dengan mereka yang menampakkan dan membuka semua apa yang ada pada dirinya. Maka mata-mata akan tertuju kepadanya. Mulut usil akan mengomentarinya. Yang ujung-ujungnya dia akan menjadi korban dari nafsu buas laki-laki. Bukankah demikian? Ikhwan, pendengar roja, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita penuh dengan cinta kita kepada Allah. Kalau memang kita in kuntum Allah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah ikuti Nabi, ikuti aku kata kata Allah kata Rasul ke, kepada Rasulullah ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi kewajiban kita sekarang adalah mencari dan mencari di mana di situ ada yaitu eh, raudhah min riyadil jannah taman-taman surga yaitu majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah mengajar, mengajarkan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka ila akhir zaman sampai hari kiamat maka kita raih kita kunjungi taman-taman itu. Kita petik buah-buah yang manis di situ. Kita makan dan bersama keluarga buah yang ada di taman itu. Maka kita akan bahagia bersama keluarga kita memetik berbagai macam buah yang indah, berbagai macam buah yang manis yang berada di taman-taman. Itulah yaitu taman-taman surga yang berada di rumah-rumah Allah, di masjid atau di mana saja majelis ilmu, maka kita datang ke sana. Maka orang yang cinta kepada Allah akan meraih dan berusaha untuk mendapatkan apa yang dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa yaitu mengikuti, mendengarkan perkataan alladzina yastami'una al wa yattabi'una ahsanah mengikuti, mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Mudah-mudahan demikian dan selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ah Al-Fadil Amar Hafidullah Ta'ala Falisafadul. Nah, sekian Ustaz, khairan atas materi yang beliau sampaikan pada hari ini Dan selanjutnya kita akan masuki soal jawab bersama beliau Dari materi yang beliau sampaikan pada hari ini Dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus Akan tetapi kita akan rehat sejenak terlebih dahulu Ustaz? Ya, Baik. Baik para pendengar, untuk selanjutnya kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi soal jawab. بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رجا راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita ikuti kajian ini dan memasuki sesi soal jawab yang akan kita dengarkan jawabannya bersama Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidallahu Ta'ala dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan Alhamdulillah kita sudah ada penelpon pertama dari pertanyaan pertama bersama Abu Nadia di Cikarang yaitu yang berada di Sukatani Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, baik Abu Nadia silakan pertanyaannya Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, Ana mau tanya Pak Ustaz, kalau perempuan itu kan nggak pakai jilbab kan, apakah hatinya udah mati? Apakah gimana itu Pak Ustaz? Kalau ngeliat wanita yang pakai jilbab itu dia terlalu mencipir gitu Pak Ustaz. Iya. Eh, gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, iya ketika kita menghadapi saudara kita yang seperti itu, orang yang bersikap semacam itu, maka kita kedepankan eh, sikap-sikap uh, yang apa namanya positif dulu, yaitu husnudon. Kemungkinan dia tidak tahu, ya. Maka kalau memang yakin bahwa dia tidak tahu, kita beritahu. Ya. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa hukum jilbab itu wajib, kemudian dia mencibir dan mencemooh, ya maka dia terancam dengan firman Allah yaitu Allah berfirman abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum apakah kepada Allah ya dan kepada ayat-ayat Allah dan kepada Rasulnya kalian mau mencibir, memperolok-olok, maka sungguh tidak ada alasan bagi kalian dan sungguh kalian kufur ya setelah kalian beriman. Nah, ini yang merupakan ancaman, namun tidak boleh serta-merta kita mengatakan bahwa orang tersebut kafir, tapi ini merupakan ancaman, ya. Sehingga kalau memang dia seperti itu kena ancaman ayat ini dan ini bukan perkara yang sepele orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh serta-merta mengatakan dia kafir sebelum ada iqamatul hujjah, penegakan hujjah kepadanya ya wa tawaffur surut wa difaul mawani lengkapnya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang yang itu harus dilakukan oleh anul ilm dalam masalah ini dan bagi orang yang seperti itu tentunya kalau sudah tahu yang sudah dan masalah jilbab ini nampaknya bukan perkara yang asing ya sangat banyak diketahui oleh orang-orang muslimah ya wanita beriman kepada Allah dan Rasulnya ya namun dia e, eh, melakukan itu entah karena hawa nafsu dan lain sebagainya ya maka kalau dia demikian faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma kalau dia orang berpaling dari peringatanku maka akan diberikan kehidupan yang sempit kehidupan yang sempit dadanya sempit melihat orang begitu tambah sempit tambah tebal tambah seterusnya ya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada orang tersebut dan kita yang mengalami begitu bersabar bersabar ya bersabar dan bersabar demikian Nah, Ustaz, baik kita akan angkat kembali pertanyaan dari via telepon bersama Umu Eni di Serpong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, iya. Barakallahu fikum, Uh, ini Iya, silakan. Ini, Ustaz, uh, saya saya nggak tahu nih, ya. cuma saya semakin hari kok saya merasakan seperti nggak ada kemauan untuk yang urusan duniawi kayaknya ya saya cuma saat ini konsen dengan uh, uh, uh, saya itu sebagai ibu terhadap anak-anak saya gitu mendidik dengan baik gitu uh, cuma sore itu saya merasa gitu kok rasanya hidup ini hampa gitu jadi saya nggak ada keinginan uh, untuk yang yang yang membawa ya nafsu duniawi itu ya uh, cuma saya bilang uh, sama terus suami bilang gini katanya aduh kamu hati-hati mah kamu nanti arahnya sufi gitu katanya saya nggak terlalu paham tentang hal sufi itu Ustaz. Oh. Yang saya Kenapa? Tentang apa? Diulang tentang apa? Tidak paham. Uh, tentang sufi Ustaz, tidak paham apa itu sufi Ustaz. Sufi, iya. hmm. uh, saya nggak terlalu paham gitu, hmm. cuma yang saya merasakan ya saya nikmat di saat saya bisa berbagi kebahagiaan dengan hamba-hamba Allah gitu uh, saya bisa uh, eh, di sholat saya mengakhiri sholat uh, saya merasa sedih gitu saya nikmat aja kalau udah selesai sholat saya jikir berlama-lama saya nikmat gitu iya pertanyaannya uh, ibu akan, uh, hmm. pertamanya ya saya tidak paham dengan kondisi saya apakah ini berkaitan dengan apakah doa-doa saya selama ini yang saya tidak ingin menjadi seseorang yang hubut dunia atau apa uh, yang bagaimana gitu saya kurang paham mohon penjelasan Ustaz. Ya, terima kasih Umu. Saya dengar di radio aja Ustaz. Iya, iya ya, silakan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham Ustaz? Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah paham yang dimaksud beliau adalah beliau uh, tidak sudah menghindar dari kehidupan dunia dan sangat ingin membina anak-anak begitu Ahmad ya. Uh, iya, jadi beliau Kemudian, ini uh-huh. uh, uh-huh, sang suami mengatakan bahwa terjumus kepada sufi begitu. Iya, jadi uh, karena kesibukan beliau terhadap hal-hal yang jauh dari kehidupan dunia dan lebih cenderung kepada hal yang sifatnya agama, uh, akhirnya sang suami menganggap ini ada kecenderungan berbau sufi Sar. dan beliau sendiri tidak paham apa itu sufi gitu Sar. Mohon iya. penjelasannya iya. Silakan. Baik. Uh, kehidupan dunia ya dengan kehidupan akhirat memang tidak bisa dipisahkan bahwa dunia ini merupakan ladang ya bagi kita untuk uh, kehidupan akhirat kita ya barang siapa yang beramal di dunia ya maka dia akan uh, mendapatkan bagian di akhirat kelak maka tidak bisa dilepaskan kemudian kalau ibu uh, apa namanya tidak condong pada dunia misalkan tidak suka sekarang dengerin musik ya memang itu haram kemudian tidak suka apa namanya shopping ya yang tidak perlu ya ini maksud itu maka itu suatu kemuliaan kenapa kita harus pergi apa namanya cuci mata di swalayan ya sementara tidak ada keperluan dan kenapa harus pergi ke sana kalau bisa beli di dekatnya itu bukan berarti dia melepaskan kehidupan dunia ya. dia ingin menjaga dirinya Ya, adapun dia senang dengan kehidupan anak-anak, maka sebagai ke kewajiban seorang istri seperti itulah. Karena aku lukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan diminta tanggung jawab oleh Allah atas setiap pemimpinannya. Demikian dengan wanita, pemimpin bagi anak dan harta suaminya. Dan dia akan diminta bertanggung jawab oleh Allah atas atas kepemimpinannya. Dan sudah tepat. Dan tidak tepat dikatakan sebagai sufi Sebab yang sufi ini sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam di mana sufi itu ya adalah suatu ajaran ya yang menurut mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah namun cara-cara dalam pendekatan dirinya kepada Allah itu mereka bikin sendiri sehingga kita lihat antara torikot satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya, berbeda-beda wirid-wirid yang dilakukan ya sesuai dengan yang dibikin dan dibuat oleh gurunya. Itulah sufi dan Islam tidak mengajarkan itu. Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh salaful ummah baik itu dalam berzikir, baik itu dalam berdoa dan semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun hal ini ada doa yang secara mutlak dengan bahasa kita. Namun kalau ada di sufi, ya, zikir-zikir tertentu, Kemudian dia menunjukkan fadilah keutamaan-keutamaan tertentu, dilakukan dengan cara tertentu. Bahkan ada juga sebagian yang sudah sampai kepada derajat-derajat kesyirikan karena apa? Karena hulunya kepada gurunya atau juga menyebut dan memanggil nama-nama di mana nama tersebut bukan nama Allah seperti mengatakan ya Ghais, ya Ghais seperti itu dan pernah itu saya dapatkan demikian maka ibu untuk bisa memberikan ketenangan, ya tentu saja tidak melepaskan dirinya di rumah seperti itu, maka minta izinlah kepada suami, bahkan gandenglah tangan suami untuk mendatangi taman-taman surga yaitu majelis-majelis ilmu. Demikian. Nah, Ustaz, mungkin bisa juga dijelaskan Ustaz, tentang keadaan orang-orang yang mengasingkan dari kehidupan dunia saat di mana mereka tinggal di satu tempat yang sepi terasing kemudian tidak peduli dengan urusan urusan dunia dan juga muamalah dengan manusia lainnya ya. apakah ini termasuk sufi atau memang termasuk orang yang melakukan ibadah yang sebenar-benarnya ya. kepada Allah Ustaz Iya yang lebih utama orang itu bergaul dengan sesama manusia karena Nabi SAW juga bergaul bersama manusia sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل بياد رجل شديد بياد ثياب شديد sawadu sya'syar. Ya, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba ada orang laki-laki yang datang kepada kami, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, maka di sini Rasulullah itu bergaul dengan sesama manusia. Dan lebih utama adalah bergaul kalau memang dia khawatir agamanya terancam karena biah lingkungan yang ada itu lingkungan sudah rusak, maka lebih baik dia menyendiri. Namun jadilah kita itu air bagi, bagi garam, jangan menjadi garam bagi air. Karena apa? Yang larut adalah garamnya, yang melarutkan adalah air. Ya. Kalau kita dianjurkan Nabi Al-Mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawat Tirmidhi Seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikan dengan siapa kamu berteman. Maka dari mana kita menjadi teman yang bisa mengajak orang kepada kebaikan dan berusaha untuk tidak terpengaruh dengan keburukan mereka. Namun masing-masing kita adalah tidak sama keadaannya dan masing-masing orang ya Abdullah bin Nafsihi lebih tahu tentang keadaan dirinya kalau memang dia ya khawatir kalau bergaul justru akan terjerumus kepada perbuatan yang tidak dihendaki oleh Allah maka lebih baik dia menyendiri bukan berarti lalu menyendiri tidak mencari ilmu sebab masih banyak ya kerumunan-kerumunan orang yang berada di taman-taman surga bukan demikian di masjid, ada majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka perhatikan, ngajar apa di sana? Oh, belajar tafsir Ibnu Katsir. Belajar apa di sana? Oh, belajar suhif fikih eh, sunnah. Belajar apa di situ? Al-aqidah al-wasitiyah. Ada banyak itu akidah atau hawiyah. Maka disinilah ada sahih Bukhari, sahih Muslim, maka buku-buku dan kitab-kitab para ulama yang terdahulu itulah yang kita raih dan itulah taman-taman surga kerumunan-kerumunan seperti itu. Alhamdulillah sudah tumbuh dan berkembang di mana-mana dan ini tidak lepas dari pertolongan dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan menyendiri dalam pengertian tidak mau mencari ilmu. Ya pilah-pilah dengan siapa berteman kalau memang hati masih lemah bertemanlah dengan orang yang kuat imannya. Dan kalau kita sudah kuat iman kita, maka kita tarik dan kita dorong orang-orang yang masih lemah imannya supaya menjadi kuat imannya. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan ketiga dari pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, apakah diperbolehkan jika seseorang mencela atau menghina dirinya sendiri karena sebab kesalahan yang ia perbuat yang menyebabkan orang lain menjadi terluka, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Iya, janganlah kamu mencela kecuali pada dirinya. Dan di sini dalam pengertian ya kalau kita itu dalam hadis yang saya bacakan tadi adalah ketika nanti kita di akhirat mendapatkan amal-amal jelek kita ya kita tidak ada penyesalan di sana sudah terlambat maka kalau sekarang kita melakukan perbuatan yang salah sehingga menyakiti orang lain maka yang harus dilakukan ya jangan cukup mencela dirinya kemudian barang yang diambil tetap diembat Barang yang diambil tetap, di, tetap dipakai dan digunakan. Dikembalikan barangnya. Diperbaiki harga dirinya. Minta maaflah kepada dia. Maka itulah langkah-langkah yang harus dilakukan. Kalau memang kita memiliki kesalahan pada orang tersebut, maka segera kita minta maaf. Ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu matlamatun li akhihi falitahallalha minhu." Barang siapa yang memiliki uh, kedoliman kepada saudaranya, maka segeralah minta maaf, minta dihalalkan. Dia tidak cukup dia mencela dirinya, kemudian dia, dia tidak mau menyelesaikan persoalan tersebut. Demikian. Nah, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang kedua. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, mohon nasihatnya agar Ana bisa meninggalkan perkara bid'ah dan senantiasa dapat menuntut ilmu sunnah, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Baik, itu merupakan keinginan yang sangat mulia. Dia merupakan orang yang uh, mudah-mudahan ilmu yang dia pahami bermanfaat. Ya tentunya orang yang mengetahui sesuatu dia mohon kepada Allah atau Fit, yaitu diberikan kekuatan untuk menjalankannya. Maka bagaimana kita bisa meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut? Tentunya yang saya sebutkan tadi diantaranya sudah saya katakan ya jangan berteman dengan orang-orang seperti itu kalau memang hatinya masih lemah ya dan juga jangan duduk-duduk di majelis yang sekiranya mendorong dan menarik kita untuk melakukan perbuatan tersebut ya ketika ada perbuat ada seperti itu maka kita uh, sebelum kita berada di tempat itu kita tinggalkan ya karena kadang-kadang orang kalau sudah berada di sana kejebak ya dan dia lemah sehingga tidak bisa meninggalkan tempat itu maka lakukan eh, hal-hal uh, yang sekiranya tidak sampai terjumus meskipun seharusnya ya ketika sebagaimana Allah berfirman <clears throat> wa idza sami'tum ayatillah yufaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diperoleh Allah dan dikufur, diingkari, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka itu tinggalkan mereka, jangan duduk bersama mereka sampai mereka pindah kepada pembicaraan yang lain. Maka di sini bagaimana bisa keluar dari perbuatan bid'ah, maka hendaklah belajar sunnah sebab la yu'rafu syai'un illa bididdih tidaklah bisa dikenali dengan baik sesuatu itu kecuali dengan lawannya tidak mungkin orang bisa memahami tauhid dengan baik kecuali dengan kesyirikan. Tidak mungkin orang bisa memahami bid'ah dengan baik kecuali dengan sunnah dan sebaliknya. Oleh karena itu banyak belajar sunnah. Perhatikan cari di mana dengarkan radio ini menyampaikan tentang sunnah. Cari di mana itu majelis-majelis ilmu yang mempelajari tentang sunnah dan jangan bosan-bosan datang majelis itu karena langkah demi langkah itu akan membawakan kebaikan-kebaikan yang menuju kita ke surga. Man salaka tariqan sufi sufi ilman Allah lahu bi jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian. Nah, Ustaz, baik kita akan angkat kembali pertanyaan dari via telepon dari Umu Rizki di Cikarang, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Umu. Ah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Ya, Bu. Ustaz, anak ini udah ya insya Allah udah belajar mengenai soal sunnah, terus meninggalkan bid'ah bid'ah itu udah lumayan lama ya. Terus ada empat tahun tiga tahun ini anak malah semakin mendekatkan diri lagi gitu. Tapi anak kenapa ya selalu merasa ada rasa takut gitu. Ya takut sama ama yang yang gue gue gitu juga. Terus kalau menghadapi seseorang gitu juga suka ada rasa takut kalau di kajian-kajian talim gitu anak juga kadang merasa minder gitu Ustaz iya. gimana caranya ya Ustaz ya iya, ya cukup umum Jazakilah, ya oh iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz maka dengan keadaan seperti itu Ibu ya sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tidaklah ketika kita beringat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka bagi orang-orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Ketika dia berada dalam keadaan miskin, Allah akan mengayakan membuat dia kaya. Ketika dia dalam keadaan hina, Allah akan berikan kemuliaan kepadanya. Ketika dia dalam keadaan takut, Allah akan memberikan keberanian kepadanya. Ketika dia dalam keadaan sedih, Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Ketika, ketika dalam keadaan sempit, Allah akan melapangkan keadaannya. Maka hal ini ibu, kepada ibu yang bertanya, selalu berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang sekiranya menyelesaikan persoalan itu. Ya. Termasuk perkataan Muqayyim yang dinukul oleh Nasir al sadi Nasir al sadi rahimahullah taala <clears throat> bahwa beliau menjelaskan ya bahwa membaca Quran, zikir kepada Allah, qiyamul lail termasuk juga. Kemudian ada zikir zikir hati zikir. Mana lebih utama? Tentunya baca Quran utama, <clears throat> ya lail utama. Tapi ketika orang itu melakukan sesuatu ya yang kurang utama, di mana kurang utama ini bisa buat uh, membuat hatinya ya lebih baik lagi membuat dirinya lebih baik maka ya pada saat keadaan seperti itu yang kurang utama lah itulah yang utama bagi dia misalkan ya bagi seorang yang tadi ibu bertanya saya kok merasa takut begini kemudian ibu apa zikir yang ada. Misalkan Ya hayya Qayyum rahmatika astaghif aslih li sya'ni kullahu wa la takli nafsi tarfata ainin yang maknanya Ya hayya Qayyum wa izzat yang hidup dan maha hidup dan berdiri sendiri aku memohon kepadamu perbaiki semua urusanku dan jangan serahkan urusanku kepada aku meskipun hanya sekejap mata. Kalau ibu misalkan memahami makna ini, kemudian bisa air mata bercucuran, membuat hati tunduk, membuat rambut-rambut eh, eh, kulit semuanya berdiri dan kita merasa bertawakal kepada Allah, bertambah tawakal kita kepada Allah, kemudian kita bertambah merasa izzah, orang yang merasa minder tadi dimuliakan oleh Allah, maka zikir yang seperti ini lebih utama daripada yang lain. Meskipun yang lain ya terkadang memang secara zat ya itu lebih utama darinya. Namun dalam keadaan seperti ini ya ketika dibutuhkan dan ini yang bisa mengobatinya maka dalam keadaan darurat seperti ini, ini lebih utama. Oleh karena itu, coba ibu perhatikan baca zikir-zikir doa-doa yang warid dari Nabi, yang diajarkan Nabi. <clears throat> Mana ibu pahami maknanya? Nampaknya ini lebih membuat saya tenang, nama ini lebih membuat saya ini, maka perbanyaklah dengan membaca itu, dan itu insya Allah yang lebih utama, sehingga nanti terkondisikan lagi kalau sudah terkondisikan maka insya Allah akan lebih mudah untuk meng, apa namanya melakukan hal-hal yang lain insya Allah demikian. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan keempat dari penelpon kita yang ada di Cimanggis dengan Pak Khairuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan Pak Khairuddin pertanyaannya. Eh, saya mau tanya ini Ustaz. E, gimana kalau imamnya itu sholat terus imamnya itu dia itu pegawai bank gitu maka DP bank imamnya kenapa kan itu ya imamnya pegawai bank saat pegawai bank pegawai bank hmm. ya gitu jadi dia maka bank gitu. nah itu sah nggak sholatnya Ya. atau hanya dia aja yang yang nggak sah gitu. ya cukup bapak ya, ya terima kasih ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz paham Ustaz? ya. Umar, ya. belum jelas. Iya, begini Ustaz, uh, beliau ini sholat di belakang imam yang ya. dimana imam itu adalah orang yang bekerja di bank yang ribawi Ustaz. Apakah sholatnya iya. dia sah atau ya. hanya dia saja si imamnya saja yang tidak sah begitu Ustaz? Iya. Silakan Ustaz. Uh, iya, semua sah ya. Semua sholatnya sah. Akan tetapi ya lebih utama adalah ya orang mengikuti imam itu adalah ya um apa nama bagaimana bersabda ya um nas akrohum lil kitab. Yang jadi imam adalah yang akro akro di sini uh, sebagian ulama mengatakan seperti Imam uh, eh, Ahmad Imam Malik yang paling banyak hafalannya. Imam Syafi'i mengatakan yang lebih paham tentang Quran. Ya tentunya yang lebih paham tentang Quran lebih banyak hafalannya dan juga lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita melihat apakah sah ya ya sah salatnya ya ada sah sholatnya. Tapi adapun dia makan riba, yaitu dia berdosa. Ya, apakah sholatnya tidak diterima oleh Allah? Ya, maka uh, sebagaimana Allah Subhanahu al taala Nabi bersabda, "Inna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Allah telah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah a'lam. Nah, ya. Baik, saya kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam uh, Ustadz, apakah hati yang mati bisa dihidupkan kembali? Lalu bagaimana caranya menghidupkan hati yang sudah mati? Dari Anjar di Cikarang. Silakan Ustadz. Ya, tentu saja. Ya, hati yang sudah berkarat dan mati akan bisa hidup. Maka dengan adanya para ulama ya menghidupkan hati-hati yang sudah mati, hati-hati yang sudah sekarat ya dan hati-hati yang sakit sehat kembali, hati yang sekarat hidup kembali, hati yang mati hidup kembali dengan apa? Dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat. Dan tobat yang paling penting adalah yaitu tauhid. Tobat yang paling penting adalah yaitu as-sunnah. Dari syirik kembali kepada tauhid, dari bid'ah kembali kepada sunnah, dari maksiat kembali kepada ketaatan. Dan ketaatan yang paling baik adalah yang wajib. Perhatikan kemudian terdapat dengan yang sunnah. Bagaimana Allah berfirman, ما تقرب إلي 'abdi بشيء أحب إلي ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bihi ya, wa basaru alladhi yabsiru biha wa ya-, yadahu alladhi yabshu biha wa rijluhu alladhi yamshi bagaimana Allah berfirman tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan dengan yang wajib ya kemudian setelah itu dia menambah dengan yang sunnah maka untuk menghidupkan hati pertama ya dengan at-taubah dengan tobat dan kembali kepada Allah dan tobat di sini perhatikan terhadap tiga perkara yang paling penting utama dari kesyirikan menuju tauhid dari bid'ah kepada sunnah dari maksiat kepada kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan itu bertingkat-tingkat yang paling tinggi tingkatannya adalah yang wajib ya, yang wajib kemudian tambah dengan yang sunnah demikian Nah, Ustaz, baik kita angkat kembali Ustaz dari pertanyaan lewat telepon bersama Bapak Isana di Muara Jember. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anak mau tanya saudara anak pernah menanyakan pada anak ya kenapa sih setiap kalau diundang dengan acara-acara dan atau tahlilan kenapa nggak pernah datang sesungguhnya kamu itu belum sholat kata dia anak mohon penjelasan Ustaz Sukron Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh ya silakan Ustaz eh, Afwan Umar bisa berulang ya beliau tidak ikut tahlilan kemudian ada yang mengatakan bahwasannya beliau belum salaf seperti itu Ustaz Allah alam kalau gak ikut tahlilan belum belum salah <laughs> seperti belum itu salah iya, silahkan oh, iya, iya baik iya iya kalau nggak baca tahlil iya gak salah karena tahlil itu kalau la ilaha illallah tapi kalau tidak ada tahlilan yasin yasinan ya kemudian uh, semua yang ada an-annya itu ya itu biasanya kebanyakan tidak sesuai dengan syariat maka di sini Eh, perhatikan ya dalam bahagian itu baca misalkan ngirim ngirim bacaan Quran kalau mendoakan nggak ada masalah tapi caranya tidak bareng-bareng ya karena dulu di masa Nabi salafus soleh kalau ada orang meninggal itu bapak ya itu yang bikin makanan adalah tetangganya diberikan kepada keluarga yang meninggal sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah kemudian diberikan kepada keluarga yang dalam keadaan sedih juga sebagaimana sekarang justru orang yang sedih itu menyediakan makanan bagi orang-orang yang datang dan e, kadang-terkadang pula e, tercampur dengan harta anak yatim yang ada di situ ya yang belum balik kemudian dimakanlah oleh mereka bersama-sama maka ini sebuah kesalahan kemudian yang kedua Al Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang berkumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal itu namanya sama dengan an-niyahah niyahah itu meratap di mana meratap itu dilarang dalam Islam ya di samping itu uh, bacaan yang disampaikan kepada orang yang meninggal dari Quran itu gak sampai bisa Bapak buka ya dalam surat An-Najm ayat 30 uh, eh, ayat berapa itu 29 sampai 30 atau 8 sampai 29 ya di antara itu Allah berfirman wa an laysa lil eh, la tajiru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma orang tidak menanggung dosa orang lain dan bagi orang bagi seorang apa yang diusahakannya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil perkataan Al-Imam Syafi'i bahwa bacaan Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu nggak sampai. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan salafus soleh tidak pernah Ya di situ dikatakan dinukil laukana khairon la sabakuna ilai. Seandainya itu baik pasti mereka akan mendahului kami yaitu salafus soleh maka justru yang tahlil itu nggak salah ya kalau yang nggak tahlilan itu yang insya Allah sesuai dengan apa yang dilakukan salafus soleh ya nah, bagi yang yang yang yang berkata begitu, tolong dong dibuka yaitu tafsir Ibnu Katsir di mana Ibnu Katsir ini macamnya Syafi'i ya, di mana beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam surat An-Najm ayat 38 sampai 39 ya. ya betul 38 sampai 39. Coba begitu. Nah, Ustaz, baik kita akan angkat kembali dari pertanyaan via telepon dengan Umi Gun Gondul, kalau tidak salah. Assalamualaikum Umu. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau nanya. Ya. Suami saya kerja di bank. Ya. Saya udah berusaha bilang sama dia untuk berhenti. Iya, Masya Allah. Mm, tapi karena memang pegawai itu kan ada keterikatan ya Ustaz ya hmm, dia juga udah berusaha mau pensiun cepat tapi minimal nunggu satu tahun gimana tuh Pak Ustaz? Ya cukup umur? Iya. Ya. Terima kasih ya Pak Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, saya paham yang pertama Omar, tolong dijelaskan yang terakhir itu karena memang ada gangguan kayaknya untuk. Ya apa? baik. Uh, untuk, mm. ya. Baik, uh, eh, beliau punya seorang suami yang bekerja di bank saat dan mm, sudah dia ya. sedang menasehati agar keluar dan suaminya mau keluar tapi karena terikat dengan perjanjian ya. kalau dia keluar sebelum masa perjanjian itu akan kena denda dan sanksi dan sebagainya ya, sehingga dia menunggu kurang lebih satu tahun saat seperti itu saat. Apakah diperbolehkan dia bekerja di bank tersebut saat ataukah dia harus keluar tetap keluar dan kemudian menanggung resiko dan eh, sebagainya atau bagaimana begitu saat? subhanallah, ya ini merupakan semoga merupakan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibu yang bertanya tadi, ya. Dan mudah-mudahan masuk kepada firman Allah, intan surullah surukum Ulsabit agamakum. Apabila kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengukuhkan kedudukanmu. Semoga masuk kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ihfadillah, yahfadka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah, tajid hutujahat. Jagalah Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Nah ini menunjukkan kekuatan iman yang ada pada seseorang, di mana ketika dia memahami dan mengerti bahwa Robnya, Tuhannya mengharamkan dan melarang, yaitu hasil dari riba, sebagaimana Allah berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kemudian jatuh ke dalam hatinya keimanan kemudian terucapkan iman yang tercahaya iman keluar dari hatinya muncul kepada lisannya dengan berani dengan mental yang kuat mengatakan kepada suaminya padahal dia bertopang ya dengan kehidupan yang seperti itu dan dia dengan keimanan yang kuat kemudian muncul dan mengatakan dengan Eh, berani kepada suaminya berhenti dari pekerjaan itu dan saya insya Allah akan siap untuk itu ini merupakan buah dari iman ya namun apakah uh, ketika dia terikat dengan sesuatu karena harus dalam waktu tertentu ya bagaimana keadaan itu tetap bagaimanapun tetap hasil seperti itu tidak boleh dimakan karena Allah malaknat yaitu orang yang makan harta riba orang yang mencatatnya dan seterusnya maka mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik insya Allah dan yakin dan yakin. Harus yakin. Dan ketika menghadapi kesulitan, ah, itulah merupakan apa namanya cobaan dan ujian. al ya, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matharul ladina khalau min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma huwa mata nasrullah ala inna Apakah kamu mengira masuk surga begitu saja? Belum datang kepada kalian cobaan-cobaan yang sudah pernah datang kepada orang sebelum kalian. Mereka ada yang dibunuh hidup-hidup, digergaji hidup-hidup, dimasukkan ke dalam api hidup-hidup. Ya, ada tombak kemaluannya. Nah, kepada ibu yang bertanya, sampai-sampai Rasul dan orang beriman, ya, mereka mengatakan kapan pertolongan Allah datang? Ketahuilah pertolongan Allah dekat. Maka kepada ibu yang bertanya, semoga Allah memberikan kekuatan ya dan ini merupakan bukti dari keimanan dan ini merupakan rahmat dari Allah yang harus disyukuri semoga suami bisa segera uh, mendapatkan pekerjaan yang lain dan mudah-mudahan sang suami dan hasil dari itu ya mudah-mudahan bisa ditahan dan tidak dimakan insya Allah masih banyak rezeki Allah yang halal dan jangan mengatakan ya apalagi sekarang itu mau cari yang halal yang haram yang haram saja susah maka orang yang mengatakan demikian akan benar-benar susah dan perkataan seperti itu perkataan yang yang bisa terancam bagi pelakunya untuk keluar dari agama ini. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kepada ibu yang bertanya diberikan kekuatan iman, kekuatan hati dan diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Demikian. Naam. Naam, Baik Ustaz kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz dan pertanyaan ini Eh, sering sekali tanyakan dan juga berkaitan dengan beberapa pertanyaan lainnya Ustaz. Eh, dari Umu Nabil, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Nabil di Jakarta Timur, beliau bertanya, Ustaz, anak kadang merasa malas untuk ikut majelis karena di sana ada ahwat ahwat dengan cadar yang suka bergaul sesama cadar dan tidak mau bergaul dengan kami yang tidak mengenakan cadar bagaimanakah Anas bersikap? Dan juga ada pertanyaan, apakah orang yang menggunakan cadar itu melakukan satu keutamaan? Lalu apakah dengan keutamaan tersebut harus eh, bersombong diri Ustaz? Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Ya, tidak tidak seperti itu seharusnya dan barangkali kepada ibu yang bertanya kebetulan eh, si apa namanya orang tersebut atau apa tersebut ya diberikan kekuatan menggunakan cadar dan cadar itu perkara yang eh, mukhtalaf fih ya, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama hukumnya ya diperselisihkan oleh ulama ada yang wajib ada yang mengatakan tidak wajib namun bukan berarti ketika seseorang menggunakan cadar kemudian mengasingkan diri kepada orang tidak bercadar tidak bisa seperti itu dan barangkali kepada ibu barangkali hanya perasaan saja itu bisa jadi seperti itu ya hanya perasaan kenapa sih kalau seperti itu coba sama-sama mendekatkan diri satu sama lain ya cobalah mana yang lebih dahulu mengucapkan salam itulah lebih baik ya kalau ada orang berselisih saja orang yang mengucapkan lebih dahulu itu lebih baik apalagi tidak ada perselisihan ini ya maka ya, ucapin salam ya kalau ada berselisih sebagaimana Nabi mengatakan la yahillu limri'in an yahjura akhul muslim fawqa salat layalin yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha wa khairu ma'ladhi yabda'u bisalam tidak halal bagi seorang ya untuk menghajar ya alias tidak memboikot saudaranya lebih tiga hari tiga malam berdua bertemu yang satu berpaling yang satu berpaling yang lebih baik adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam maka yang satu barangkali uh, perlu menjauhkan dirinya dari uh, e, prasangka yang buruk kepada saudaranya kemudian juga saudara yang satu juga jangan membuat membuat peluang ya bagi saudaranya untuk berburuk sangka maka cobalah kita sama-sama eh, apa namanya saling memahami sehingga di situ tidak ada gap ya seakan-akan kita menuduh orang lain sombong. Demikian juga kepada yang bercadar ya jangan sampai menyengaja kalau menyengaja seperti itu ya nggak benar kalau menyengaja bersombong diri nggak benar karena Allah Nabi mengatakan la kalau jannah eh, man kana fi qalbihi mithqalu kalau min kibr gak masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji zarrah tapi insya Allah tidak demikian ya mudah-mudahan ini hanya sekedar ke ya salah paham namanya salah paham nah, maka ya kesalahpahaman kita rubah menjadi benar paham gitu lah supaya satu sama lain saling memahami dan tidak sampai ada kesan gap Gitu. Demikian Allah. Nah, Ustaz, mungkin juga bisa dijelaskan Ustaz eh, keadaan uh, eh, umum ini yang menjadi malas uh, untuk belajar karena hal tersebut. Apakah juga karena hatinya sudah dirasuki dengan talbis iblis sehingga membuat dia malas menghadiri majelis atau hal lainnya Ustaz? Silakan Ustaz. Tentang apa itu Omar? Uh, keadaan dirinya saat yang merasa malas dan juga mungkin para pendengar yang lain yang mungkin merasa melihat hal ini kemudian jadi malas menghadiri majelis apakah keadaan tersebut dilahirkan karena hati yang oh, sudah malas ya? malas ngaji ya iya saat. iya iya betul karena orang yang beriman itu sebagaimana Nabi bersabda man sarrat hasanatuhu wa sa'atu sayyatu fawa mu'min barang siapa yang membuat senang ketika dia berbuat baik sedih ketika dia berbuat dosa, berarti itu tanda keimanan sudah bersarang dalam hatinya. Maka tentunya perbuatan dosa ini ya uh, akan menutupi hati. Bagaimana Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhunna itmanuha." Tarku dzunubi hayatul kulubi wa khairu nafsika isyanuha. Aku melihat perbuatan dosa itu bisa membunuh, bisa mematikan hati dan mewarisi kehinaan bagi pecandu perbuatan dosa tersebut. Dan orang yang suka berbuat dosa akan akan malas berbuat baik, malas untuk sholat, malas untuk ngaji, malas untuk zikir, malas untuk apa saja. Maka ketahuilah bahwa di situ ada perbuatan dosa yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah. Nah, Ustaz. barangkali sampai di sini, ya, Omar. Uh, satu lagi, Ustaz, sudah ada yang masuk dari penelpon kita, Ustaz. Satu terakhir, Ustaz, iya, mungkin. Iya, iya ya. Iya. Baik, uh, kita akan angkat penelpon terakhir, dan ini merupakan pertanyaan terakhir buat Anda semua, para pendengar. Dan kita akan angkat dari pertanyaan dari Umu Zahro di Depok. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, silakan, Umu. Uh, begini, Ustaz. Saya mengajar TPA untuk anak-anak. Dan saya ingin uh, mengajarkan tentang zikir pagi sore. Iya. Dan kebetulan eh, waktu ngajinya itu hari sore. Untuk mengajarkan anak itu bolehkah kita eh, saya mengajarkan dengan eh, apa seperti eh, berzikir bersama-sama artinya saya membacakan dahulu kemudian mereka mengikuti bolehkah seperti itu Ustaz? Iya, cukup umum. Iya, ya, terima ya. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. apa-apa ya, karena kita ngajarkan anak-anak kecil ya. Bahkan juga orang-orang tua ketika ada di majelis ya coba sebutin bareng-bareng baca. Ya, itu gak ada masalah karena itu pelajaran ya. Nah, yang tidak dibenarkan adalah ketika imam benar-benar berpikir kemudian bareng-bareng sebagaimana yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum radhiyallahu taala anhu ya juga Abu Musa Al-Asy'ari yang melihat orang berpikir di eh, masjid ya ber yang dipimpin oleh seorang. Namun kalau dia belajar nggak ada masalah. Ya. Bahkan Al Imam Syafi'i juga menyebutkan dalam Al Um ya kalau memang apa namanya uh, imam itu uh, perlu berpikir agak diangkat suaranya sedikit hingga makmum belakangnya bisa mempelajari nah itu Hasan kata beliau bagaimana terdapat dalam al um ya tapi kalau memang sudah yang dia sudah paham sudah nggak perlu maka di sini dalam hal pengajaran tidak mengapa, bahkan kalau memang wasilah tersebut membuat ya hasil maka seharusnya dilakukan demikian dan itu itu tidak dianggap pikir bareng-bareng, tidak dianggap pikir jemaah demikian. Nah, mungkin sebagai penutup di materi kajian kita sehari hari ini Seth, dari antum Seth, silakan. Baiklah kepada pendengar Roja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah Eh, semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu membersihkan jiwa kita karena itu sangat penting karena keberuntungan dan kesuksesan seseorang dilihat eh, dari upayanya membersihkan jiwanya dan tentunya semua ada taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita menjauhkan diri dari mengotori jiwa kita dan yang bisa membersihkan jiwa kita sebagaimana tadi yaitu cinta kepada Allah kemudian syukur, bertawakal, berdoa, baca istighfar dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan semua itu akan mensucikan jiwa kita. Maka mari kita berkomitmen dan bersemangat untuk selalu melakukan kebaikan sekecil apapun tidak kita uh, remehkan. La tahkiranna syai'an minal ma'ruf wa hatta walau talqa akhaka biwajhin talqin. Hadis sahih jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan senyuman.